بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نفسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا علمنا التأويل وفقهنا في الدين اجعلنا يا ربنا من أهل القرآن واحصرنا يوم القيامة مع زمرتهم وتحت لوائهم اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة والشهادة والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد yang kami cintai yang kami muliakan para orang tua kami Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar, para pemirsa Dimanapun Anda berada, Alhamdulillah Kita saat ini berada di Satu keadaan yang amat-amat baik Yaitu keadaan kita suasana kita dalam rampatan atau hidangan istimewa yaitu dengan kalam Allah Al-Quran kalam Allah sebaik-baik kalam adalah kamal kalam Allah kita saat ini berada di dalam satu lingkaran satu wadah, satu tempat yang di situ dibacakan Al-Quran, renungan Al-Quran, pemahaman Al-Quran, dan sungguh segala sesuatu yang ada hubungannya dengan sesuatu yang sangat mulia adalah akan menjadi mulia. Berarti majelis ini adalah majelis yang sangat mulia, majelis Al-Quran, majelis tafsir, majelis untuk berusaha kita memahami Al-Quran, majelis tadabur Al-Quran. Maka syukuri dan syukuri terus menerus tanpa henti dan makna syukur ini adalah kita menikmati apa arti syukur kalau belum menikmati syukurnya orang yang berbohong kalau orang sudah berasa menikmati maka itulah akan muncul syukur yang tidak pernah bersyukur tidak pernah menikmati sehingga apapun yang diberikan oleh Allah itu baru kita bisa merasakan kalau itu nikmat kalau kita bisa kalau kita sudah merenunginya dan setelah merenungi kita akan sadar kalau itu nikmat dari Allah, baru setelah itu ada rasa senang, rasa bergembira, menikmati hal tersebut. Kemudian setelah itu baru kita hantarkan hati kita kepada syukur, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa di dalam kita itu membaca Al-Quran. Tidak cukup kalau kita hanya sekedar membaca. Akan tetapi, membaca saja sudah ada pahalanya. Kita tidak cukup membaca Al-Quran, tapi membaca itu saja sudah ada pahalanya.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 ini bercerita tentang orang yang mati syahid Orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid dalam ayat yang serupa disebutkan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahya'un walakin la tashkurun surat al-baqarah ayat 154 kita di surat al-imran 166 wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah Jangan sekali-kali engkau menduga bahwa orang yang meninggal di jalan Allah, yang jihad di jalan Allah itu orang yang terbunuh di jalan Allah itu meninggal. Akan tapi ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka itu hidup dan diberi oleh Allah rizki yang khusus. Diberi oleh Allah rizki Farihi Nabi ma'atahumullah mereka bergembira atas apa yang Allah karuniakan kepada mereka. Dari karunia Allah. Wa yastabshiruna dan mereka merasa senang, bergembira. Billadzina lam yalhaqu bihim dengan orang-orang yang belum menyusul tapi bakal menyusul. Melihat orang-orang yang berjihad yang hidup Artinya mereka di alam di alamnya, alamnya alam barzah, alamnya orang yang mati syahid, mereka punya alam khusus. Mereka mengetahui semua yang berada di medan laga dari hamba-hamba Allah yang bakal menyusul kepada mereka. Dan mereka itu senang, yastabshiruna. Mereka senang dari anaknya yang ikut berjuang di jalan Allah dari keluarganya. Dan sungguh La khaufun tidak ada rasa takut bagi mereka itu yang masih hidup di dunia itu. Maksudnya mereka tidak berasa takut nanti. Dan mereka tidak akan merasa berduka. Jadi jadi seolah-olah begini, perbincangannya orang yang sudah mati syahid itu, mereka itu berkata bahwasanya enak sekali itu nanti bakal menyusul kita. Mereka bakal bergembira seperti kita bergembira. Mereka tidak akan merasakan takut nanti. Baik, ini adalah orang yang mati syahid. Ini berangkat dari lagi-lagi fitnahnya orang munafik yang selalu menakut-nakuti bahwa tuh meninggal mati itu mati lihat bersama Muhammad pada mati mau apa lagi kalian mau ikut berjuang dengan Muhammad mati itu mati terbunuh berapa orang di perang Uhud sampai pamannya Muhammad sendiri juga mati nah ini fitnah yang diberikan oleh orang-orang munafik saat itu kemudian fitnah itu dirasakan oleh mereka dan ada sebagian mereka yang terpengaruh ada sebagian mereka yang terpengaruh. Akan tapi ahli iman tidak pernah terpengaruh dengan fitnah-fitnah yang semacam itu. Dan ini juga kalau sebab turunnya ayat ini dihabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bercerita tentang kisah orang yang meninggal mati syahid. Lama usiba ukhwanukum bi Uhudin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya, ceritanya tatkala banyak yang meninggal dari saudara-saudaramu wahai para sahabatku wahai para sahabatku yang masih hidup tatkala meninggal saudara-saudaramu di perang Uhud ja'alallahu arwahahum Allah telah menjadikan roh mereka fi ajwa fi ajwa fi tayrin khudrin di dalam burung ada yang hijau yang jadi diletakkan arwahnya itu di di satu hak ciptaan Allah ada digambarkan burung seperti itu yang berterbangan berterbangan di surga mengambil segala sesuatu kenikmatan yang ada di surga pergi ke kemanapun ia suka taridu anharal jannati datang ke sungai-sungai yang ada di surga wa ta'kulu min thimariha makan dari buah-buah surga Watawi ila qanati bin mu'allak mu'allaqatin kemudian singgah di lentera-lentera surga yang indah. Jadi gambarannya itu luar biasa. Jadi seperti burung hijau yang indah sekali, kemudian berterbangan di surga, menikmati air surga, kemudian makan buah surga. Fidilil arsy di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Falamma wajadu tiba makalihim tatkala mereka itu Nabi yang bercerita, Nabi diberi oleh Allah kabar tatkala orang-orang yang berada di dalam surga dia orang yang mati syahid itu menemukan kenikmatan semacam itu makanannya enak wa masyrabahum wa masyrabihim tiba masyrabihim in apa bagusnya maka minuman mereka kalau mereka berkata man yuballighu ikhwanana anna anna fil jannati nurzak jadi di dalam surga itu mereka sangking nikmatnya ngomong di antara ahli surga Siapa yang akan bisa menyampaikan? Saya tidak bisa ngomong kepada anak-anakku agar anakku bisa berjuang. Saya nggak bisa ngomong kepada saudara-saudaraku agar aku agar mereka bisa berjuang seperti kita ya. Siapa ya yang bisa menyampaikan kepada mereka yang masih hidup? Kalau di sini tuh enak bener gitu loh. Mau ngirim surat nggak bisa, mau berbicara nggak bisa, alamnya sudah pisah. Itu yang dirasakan oleh ahli surga, kerinduan. Dan begitulah halnya ahli iman, la yu'minu ahatukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsihi. Ahli iman tidak ada dengki. Jadi mau mukaddimah kedengkian di dunia nggak bisa masuk surga. Karena memang di, di surga tadi sudah sebegitu gambaran. Sehingga surga di dunia itu digambarkan tidak ada dengki. Jadi kebaikan yang ia dapat ingin orang lain mendapatkannya. Sampai berkata, siapa yang bisa bercerita kalau kita tuh enak? Kalau di dunia anggap saja ada orang pergi ke tempat lain, tak tanya di situ menemukan pulau yang enak. Wah, luar biasa segala macam. Cuman nggak ada kantor pos, nggak ada telepon, nggak ada ini bingung. Gimana saya bisa ngasih tahu orang di kampung kita agar mereka bisa berbondong-bondong ke sini? Memang kisah di surga, kisah di dunia. Ini kisah di surga. Kemudian apa? Faqala Allah Azza wa Jalla. Allah menjawab, Allah tahu perbincangan mereka. Ana uballiguhum, aku akan menyampaikan ke aku yang akan menyampaikan kepada mereka. Aku Allah yang akan menyampaikan. Lalu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata." Katakanlah wahai Muhammad, kepada itu loh yang masih hidup tuh bahwasanya orang mati syahid itu tidak mati sesungguhnya. Mereka akan mendapatkan kenikmatan. Nah, dibangun keyakinan di sini. Maka yang yakin setelah mendengar ayat ini, pengen berjuang dan berjuang pengen berjuang dan berjuang bahkan sampai diceritakan di sini ceritakan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah Sayyidina Jabir bin Abdullah itu berkata nadhara ilayya Rasulullah Rasulullah itu melihat kepadaku mali araka muhtamma aku lihat engkau sendu engkau duka susah ada apa engkau kultu ya Rasul aku berkata ya Rasulullah Kutila abi wa taraka daina wa ayyala. Abahku meninggal, banyak keluarga yang ditinggal. Abahku sudah meninggal. Faqala kemudian Nabi menjawab, "Afala ala ukhbiruka ma kallamallahu ahadan qattu ila min wara' hijab." Ketahuilah Allah tidak pernah berbicara kepada siapapun kecuali wara' hijab. Ada pembatas, tidak secara langsung. Wa innahu kallama abaka kifaha. Akan tapi khusus seperti bapakmu itu Allah mengajak bicara langsung. Faqala ya abdi salni utik. Wahai hambaku, kau minta apa aku kasih? Allah yang menawarkan. Apa jawabannya? Jawabannya apa? As'aluka an taruddani ila dunya fa uqat fa uqtala fika thaniyatan ya Allah aku ingin balik ke dunia agar aku bisa perang lalu dibunuh untuk yang kedua kalinya dijawab oleh Allah innahu qad sabaqa minni annahum ilaiha la yajriun sudah menjadi keputusanku dari zaman azal dulu bahwa yang meninggal tidak kembali lagi ke, ke dunia dan dikatakan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim ma min nafsin tamutu laha indallahi khair tidak ada jiwa yang meninggal lalu mendapatkan kebaikan di hadapan Allah kenikmatan ya suruhah yang menjadikan ia bergembira eh, jadi tidak ada orang yang meninggal dunia kemudian setelah meninggal menemukan kenikmatan tidak ada yang ya suruhah yang menjadikan gembira antar si ailat dunia balik ke dunia jadi ceritanya semua orang yang meninggal dunia lalu di alam barzah mendapatkan kenikmatan nggak ada yang pengen balik ke dunia kecuali orang yang mati syahid orang yang mati syahid pengen balik lagi ke dunia pengen perang lagi mati lagi perang lagi mati lagi perang lagi mati lagi dan begitulah indahnya orang mati syahid dan sungguh luar biasa dan kehidupan di sini ahya dalam hadis dalam ayat lain bal ahya'un walakin la tash'urun hakikat la walakin la tash'urun dan engkau tidak merasakan itu semua. Alamnya beda tapi mereka hidup. Dan hidupnya orang yang mati syahid beda dengan hidupnya orang yang ahli iman mati. Kalau ya nggak ada kelibahannya. Orang ahli iman punya kehidupan sendiri di alam barzah, tapi bagi orang yang mati syahid punya kehidupan sendiri. Makanya jangan sampai kita menghukumi nabi dengan hukum kita. Hukum nabi bukan hukum kita. Hukum orang mati syahid bukan hukum kita. Kononnya beda, undang-undang hidupnya beda. Jadi apa yang dimaksud dengan hidupnya orang mati syahid? Allah yang maha tahu. Dan Nabi SAW pun adalah imamnya para syuhada. Lebih dari itu semua. Maka jika ada berita bahwa ada hamba Allah yang bisa bertemu Nabi SAW. Bukan sesuatu yang mengherankan. Akan tapi semua orang mengingkar. Mengingkari hal-hal yang semacam ini. Kedekatan seorang hamba dengan kekasih Allah Nabi Muhammad hingga sampai bisa bertemu Nabi dalam keadaan yaqadatan dalam keadaan terang-terangan ada sebagian orang yang tidak bisa menerima ini semuanya karena ia menganggap undang-undangnya sama dengan undang-undang kita Allah yang mengatur itu semuanya jadi Allah yang mengatur itu semuanya. Dan memang awas hati-hati berdosa atas nama Nabi Muhammad ini ngeri. Ada orang gak, gak, gak ketemu Nabi Muhammad ngaku-ngaku. Ini adalah masalah lain. Mengkadzaba alayya mu'ad muta'ammidan maka maq'adahu minan nar. Berdusta atas nama Nabi neraka jahanam tempatnya. Jadi orang yang mati syahid seperti itu. Dan mereka yang sudah mendapatkan kenikmatan di alam tersebut merindukan banyak orang yang bakal bisa menyusulnya. Sehingga kerinduannya, kerinduannya seperti itu. Di antara yang paling dirindukan adalah orang-orang paling dekat anak-anaknya, keluarganya dan seterusnya. Dan ketahuilah bahwa orang yang mati syahid itu akan ditampakkan oleh Allah kepadanya enam hal. Yang pertama akan diperlihatkan tempatnya di surga. Yang kedua akan dijauhkan dari seksa kubur. Yang ketiga akan dijaga dari rasa takut nanti waktu di padang mahsyar dan diberi perhiasan yang istimewa yang khusus namanya khilyat khullatul iman diberi perhiasan yang khusus jadi punya dandanan yang istimewa kemudian selanjutnya mendapatkan bidadari kemudian bisa memberikan syafaat kepada sanak keluarganya sampai dikatakan 70 dari sanak keluarganya luar biasa orang tuanya tentu, ibunya tentu, bapaknya tentu, kakeknya tentu dan sungguh di dalam meninggal mati syahid ini banyak kemuliaan-kemuliaan yang luar biasa. Termasuk di dunia dijaga jasadnya dan banyak ditemukan jasad yang tidak hancur dari orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid. Termasuk orang yang mati syahid di perang Uhud ini dikisahkan di abad ke-14 ini diceritakan bahwa di saat terjadi satu banjir di Madinah sana ada sebagian jasad-jasad mulia itu terangkat sebagian jasad-jasad mulia itu terangkat dan dari orang yang ada di sana mengetahui ada jasad-jasad yang seolah-olah jasad itu baru meninggal beberapa menit yang lalu akan tapi mereka tahu bahwasanya tidak ada pembantaian, tidak ada pembunuhan di situ akan tapi ternyata ditemukan jasad-jasad yang dadanya terbelah hidungnya hilang dan setelah itu mereka baru sadar bahwasanya ini adalah jasadnya Sayyidina Hamzah Sayyidus Syuhada dalam keadaan waktu diangkat darahnya masih menetes seger, subhanallah dan ini ditemukan di abad ke-14 setelah 14 abad dan ini dikisahkan oleh orang-orang yang sangat dipercaya dan banyak kisah-kisah yang semacam ini jadi ketahuilah orang yang mati saya bisa semacam ini dan juga dikisahkan Imam Husin radhiyallahu anhu bahwasanya di saat kepalanya ditemukan itu waktu diangkat ternyata menetes darah dari lehernya padahal sudah berapa puluh ratus tahun setelah itu dan banyak kisah-kisah mulia semacam ini orang mati syahid jasadnya juga dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka mari kita berlomba-lomba untuk menjadi orang yang mati syahid akan tetapi bagaimana keadaan kita saat ini yang medan laga sudah tidak ada ya kalau ada medan laga kita mendapatkan bagian untuk perang di medan laga tapi kak Allah Maha Kasih. Allah akan memberikan kepada siapapun kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Memang tidak ada medan laga bagi kita saat ini. Tidak ada medan laga untuk berperang fisik. Akan tapi Allah Maha Kasih. Banyak orang-orang mati syahid selain daripada orang-orang yang seperti itu. Banyak orang-orang mati syahid tapi bukan berada di medan laga. Di antaranya disebutkan bahwa orang yang meninggal dalam keadaan melahirkan atau sebabnya karena kelahiran jika ada seorang ibu melahirkan kemudian ia meninggal gara-gara bayi yang dikandungnya itu maka ketahuilah dia mati syahid mati dalam keadaan mati mati syahid subhanallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala al-mabtun yang kedua adalah orang yang merasakan perutnya sakit Kemudian setelah itu meninggal dunia. Al-mat'un kena wabah. Wabah itu penyakit yang tiba-tiba melanda. Bisa setiap zaman berbeda-beda. Mungkin dulu pernah ada muntaber, ada DB, ada mungkin saat ini ada namanya kanker segala macam. Jadi jenis penyakit yang semacam itu namanya mat'un. Maka ada hamba-hamba yang meninggal seperti itu adalah hamba yang mati syahid. Kemudian ada lagi termasuk seorang anak gadis yang meninggal dalam keadaan belum sempat menikah. Dalam keadaan dia masih menjaga kemuliaan dirinya. Anak gadis yang tidak sempat menikah itu kemuliaan disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi dia termasuk wanita yang menjaga dirinya kok meninggal. Ia adalah termasuk golongan orang-orang yang disebut sebagai orang yang mendapatkan syahadah. Kemudian yang lainnya adalah orang yang meninggal dalam keadaan membela keluarganya. Misalnya ada orang yang mau pengen menodai keluarganya, lalu ia bangkit untuk membelanya sampai ia terbunuh. Mata duna malihi menjaga hartanya. Harta halal sesuatu yang boleh dijaga. Seandainya ada orang mempertahankan hartanya sampai ia terbunuh mati syahid. Mata duna malihi, duna dini menjaga agamanya. Berjuang membela agamanya, ada orang yang ingin menodai agamanya, maka ia adalah mati dalam keadaan mati syahid. Atau yang meninggal dalam keadaan dianiaya oleh seseorang. Maka jika kita melihat ada orang mati digorok, dibunuh dan sebagainya, maka ketahuilah ia adalah mati syahid, syahid akhirat. Namanya syahid akhirat. Cuma nanti ada perbedaan dari syahid dunia, syahid akhirat, ada syahid syahid dunia, ada syahid akhirat. Syahid dunia ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia dan akhirat. Ada orang mati syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat orang yang meninggal di medan laga. Dan hatinya benar karena Allah Subhanahu wa taala. Mustab bin Umair, Sayyiduna Hamzah, mereka adalah meninggal di medan laga dan meninggal di medan laga maka dia syahid dunia dan syahid akhirat di dunia digelari orang yang mati syahid dan di akhirat mendapatkan gelar mati syahid ada syahid dunia saja tapi bukan di akhirat orang yang berada di medan laga berperang akan tapi hatinya kotor dirusak oleh pencurian barang barang rampasan eh, mengambil yang haram sampai dikatakan mengambil baju dalam yang dibawa ke baju dalam dalam peperangan kok dia tertarik dengan baju dalam ada baju kaos anggap saja kok tiba-tiba diambil menjadikan dia tidak mati syahid karena nahul ini adalah termasuk gulul atau mencuri mengambil harta rampasan yang belum dibagi dan dosa gede dan ini bentuk pengkhianatan Makanya subhanallah dan digambarkan termasuk yang menghapus niatnya orang yang mati syahid biarpun matinya dipenggal hari raya dia di laka adalah khianat Allah. Ini yang harus kita tekankan makna ini. Khianat sekecil sampai dikatakan biarpun khianatnya selembar kain yang diambilnya yang mungkin di saat dia jujur mendapatkan bagian lebih banyak lagi nanti. Sebab pembagian harta apa harta rampasan itu nanti dibagi dengan adil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan oleh imam. Cuman karena dia niat dia busuk mengambil kain diselipkan di baju perangnya. Mati dia adalah mati masuk neraka. Bagaimana hanya mengambil se sepotong kain yang sangat tidak berharga. Ini ini subhanallah ya. Ini yang harus ditekankan makna ini. Maka yang berjuang di jalan Allah jangan dikotori niat mulia ini dengan berkhianat. Kelihatannya berjuang di jalan Allah. Apakah itu yang namanya masjid, pendok pesantren, dakwah segala macam. Kalau dia dikotori dengan gulul ini, mengambil ya, menjadi tidak mati syahid lagi. Naudzubillah. Ini yang harus hati-hati urusan urusan urusan perjuangan ini. Hah. Kelihatannya berjuang di jalan Allah. Yang meninggal di medan laga jelas-jelas terpenggal lehernya, digorok oleh musuh, ternyata dia bukan orang yang mati syahid. Gara-gara apa? Kianat Dan kianatnya bukan gede. Bukan beli mobil, bukan. Bukan bangun rumah, bukan. Bukan mengambil duit ratusan ribu, ratusan juta, puluhan juta. Bukan. Hanya mengambil sepotong kain yang diselipkan di baju perangnya. Itu menjadikan batal niatnya. Padahal dia berani. Dan mungkin yang dibunuh dari musuh-musuh sudah banyak. Allah. Semoga Allah menjaga kita semua. Pejuang-pejuang jangan sampai berkhianat di dalam perjuangannya. Ini mengerikan ya. Mengambil mutil kalau bahasa Jawa Timur. Mencopet. Maka semuanya yang mendapatkan amanat harus hati-hati. Yang ngurusi anak yatim, yang ngurusi pondok pesantren, yang ngurusi masjid, Anda adalah pejuang-pejuang di jalan Allah. Jangan sampai ada sesuatu yang masuk ke mulutmu dari barang-barang itu. Maka itu yang menjadikan Anda terhalang dari disebut orang mati syahid. Allah. Semoga Allah menjaga kita semua. Puji syukur Allah yang mengingatkan kita di pagi hari ini. Kalau tidak diingatkan mungkin kita lalai seenaknya. Kadang ditafsiri sendiri ungkanya saya berjuang lah saya ya seenaknya dong menggaji diri saya sendiri. Karena merasa dirinya adalah ustadz paling tinggi tempatnya sehingga kalau ngambil duit mah gampang. Wong yang lain saja saya gaji masa saya nggak dapat gaji. <laughs> Akhirnya buat buat begitu. Semoga Allah menjaga kita semua. Allah Maha Kasih. Kalau hamba-hamba itu dipilih oleh Allah akan mudah untuk menghindar dari hal-hal yang demikian ini. Kemudian ada lagi disabdakan Nabi, "Man sa'allallaha asy-syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada'i wa in mata 'ala firashihi." Akhrajahu Muslim. Jika ada orang memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, Ya Allah matikanlah kami dalam keadaan mati syahid. Permohonan yang sesungguhnya, aku ingin mati syahid, Ya Allah. katailah. Allah maha mendengar. Akan disampaikan mati syahid yang sesungguhnya, biarpun ia harus mati di atas kasurnya sendiri. Dan mungkin di pangkuan suaminya atau di pangkuan istrinya, di pangkuan anaknya. Tidak perlu di medan laga. Sehingga salah satu doa yang paling sering kami hadirkan kita ambil dari guru Allahumma Urzukna tabata qabla al-maut wasyahadat Allahumma arzuqna Allahumma arzuqna tabata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'dal maut. Ya Allah berikan kepada kami taubat sebelum meninggal ya Allah. Jangan sampai kami nanti mendapatkan hukuman darimu karena dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Ya Allah. Yang kedua ya Allah berikan kepada kami syahadah, mati syahid ya Allah. Dan Nabi juga pernah bersabda, "Aktsaru syuhada'i ummati ashabul furush." Banyak dari orang-orang yang mati syahid dari umatku itu adalah diranjang. Tapi orang yang tulus hidupnya hanya berpikir berjuang. Dan sungguh kalau seperti ini, kalau saya ber, kami berpikir, lebih enak daripada jadi kiainya, kemudian ngurusi pondok, lebih enak saya jadi orang yang punya duit lalu bayar ke pondok. Sebab di pondok ini kalau kiainya kan dikasih duit. Ini kalau masuk anting istri yang jadi mas neraka ini. Kalau saya jadi orang kaya nyumbang lebih aman ini, saya lepas selesai dihitungannya depan Allah Subhanahu wa taala. Tak pikir-pikir mulai semalam di ya Allah, ini berat banget ini. Kalau saya jadi orang kaya punya duit, sudahlah saya serahkan ke masjid, pondok pesantren, selesai urusan kiai, kiai masuk neraka, masuk surga, ini. pokoknya saya pengen mati syahid. Yang ngurusi itu loh yang repot ini Allah. Maka anak-anak santri yang menjadi kiai ya kiai yang benar ya. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kalau orang yang membantu mah enak, ini gampang kalau kita memberikan duit bro, ini selesai. Ya, tidak tahu duitnya dipakai apa, naudzubillah ini. Dipakai untuk urusan-urusan pribadi ini. Yang nyumbang masuk surga, kiainya masuk neraka. Semoga kiai-kiai kita masuk surga semuanya. Amin. Semoga Allah mengampuni kita semuanya dan memudahkan kita untuk menjaga dari hal-hal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, "Man talaba syahadata sadiqan u'tiyaha." Yang merindukan syahadah dengan benar-benar Allah akan kasih. Maka jangan ragu untuk minta syahadah. Kadang orang takut mati ya. Takut mati karena lemahnya iman sebetulnya. Mati dalam medan laga. Tapi orang minta mati juga nggak boleh. Nabi sendiri mengajari kita untuk berlindung daripada terbakar. Biarpun mati terbakar itu termasuk mati syahid. Nabi minta minal harki wal gharki, ya Allah jauhkan kami dari meninggal tenggelam, jauhkan kami dari meninggal terbakar. Kenapa? Padahal itu adalah kemuliaan sebab mataharinya pandangannya kelihatannya kurang enak kebakar begitu Nabi minta perlindungan tetapi sesungguhnya orang yang mati terbakar dalam riwayat lain Nabi menjelaskan mati syahid mati syahid dan ketahuilah urusan mati syahid yang sesungguhnya urusan seorang hamba kepada Allah bukan urusanmu dengan tetanggamu, bukan urusanmu dengan saudaramu. Engkau tidak tahu sama sekali apa yang terjadi dengan saudaramu. Maka sekarang ngurus mati syahidnya masing-masing. Maka dari itu kita diajari untuk berprasangka baik. Ada seorang yang meninggal dalam keadaan sakit berlama-lama, mati syahid. Karena penyakit termasuk ta'un. Ta'un karena sakit yang lama mati syahid. Termasuk disebutkan sal. Ada dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mati karena sal. Sal itu apa? Salal itu ada mati separuh kalau bahasa dulu tuh. A stroke ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang setruk bergembiralah. Lah, ini hakikat bukan? Artinya yang sudah mendapatkan setruk, yang yang tidak yang minta sehat, yang diber, yang mendapatkan setruk. Ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebetulnya adalah tanda bahasanya anda akan digiring mati syahid. Ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sungguh tiada sakit yang ditimpakan oleh Allah kepada seorang hamba kecuali Allah akan mengangkatnya atau memilihnya untuk menjadi orang yang mati syahid kemudian setelah itu kalau mungkin kita lebarkan terjemahan daripada para sahabat Nabi yang meninggal dalam keadaan mati syahid kemudian berkata oh seandainya anakku juga seperti aku alangkah enaknya mungkin yang pernah kena penyakit kanker, stroke, segala macam itu berkata semoga anakku juga kayak saya <laughs> begitu karena apa begitu indahnya setelah itu? Karena begitu mulianya. Jadi mati dalam keadaan sakit, maka ketahuilah, siapapun yang diberi Allah, Allah sakit, tata hati. Bahwasanya Allah akan memuliakan Anda sehingga tidak ada keluh kesah. Yang ditingkatkan adalah kesabaran. Rima bahwasanya pun semua bakal mati. Mati itu adalah boleh sebabnya macam-macam, tapi mati tetap satu. Tapi satu bagi dua antara mati sehat, mati baik dan mati jelek mati ber, ber, ber, ter, berpisahnya roh dengan jasad dan setelah itu akan mendapatkan kenikmatan bagi orang yang meninggal dunia dalam keadaan mati syahid dan mati dalam kemuliaan kemudian awas jangan sampai kita terpedaya dengan sebagian omongan kalau orang sudah meninggal dunia maka ia sudah berurusan dengan Allah subhanahu wa ta'ala malaikat tidak akan melepasnya sesaat orang setelah meninggal dunia tidak akan dilepas oleh masalah malaikat sesaat pun sehingga akan dihantarkan ke tempat yang mulia jika orang mati syahid di surga Allah subhanahu wa ta'ala kalau orang mati dalam keadaan hinaan akan direndahkan di dalam mati dalam keadaan kafir akan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu dihinakan oleh malaikat dibawa oleh malaikat ke tempat yang sangat hina maka enggak ada istilahnya kalau ada orang meninggal dunia masih berkelil, berada di sekitar kita selama 40 hari enggak tahu itu keyakinan dari mana apalagi roh gentayangan gak ada ya tidak boleh kita ada keyakinan yang semacam itu ngapain di dunia itu capek orang mati syahid gak mau urusan dengan dunia ini orang mati syahid mengharap anak-anaknya bakal nyusul loh kok kembali ada keyakinan yang dibangun kadang-kadang ditulis tidak tahu dari mana buku-buku yang katanya buku syar'i orang yang meninggal selama 40 hari masih keliling mengunjungi keluarganya sehingga dipasang makanan klotak-klotek klotak-klotek gak berani lihat akhirnya ikannya habis oh makan padahal diambil sama kucing nggak ada keyakinan-keyakinan semacam itu ya orang meninggal dunia punya urusan dengan Allah subhanahu wa ta'ala baik ini saja yang bisa kami sampaikan ada lanjutan ayatnya tadi apa wa Farihi Nabi ma'atahumullahu min fadli. Mereka bergembira atas karunia Allah, keindahan yang didapatkan oleh orang yang mati syahid tersebut. Wayastabshirun bergembira mereka yastabshir bergembira billadzina lam yalhaku dengan orang yang belum menyusul tapi bakal menyusul. Oh, itu anakku perang. Oh, oh, oh. Senang. Dan mereka berkata mereka tidak bakal takut seperti kita tidak takut la khaufun alaihim walahum yahzanun. Yastabshiruna bi ni'mati minallahi wa atlin wa anna Allah la yudhi'u ajarul mu'minin. Ketahuilah sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan semua perbuatan baik orang yang beriman akan ditampakkan, diberikan pahalanya oleh Allah di akhirat nanti. Dan ternyata karunia Allah sangat luar biasa besar. Ternyata tidak pakai satu banding satu. Allah kalau kita berbuat satu, Allah kasih berlipat-lipat. Dan sungguh Allah maha kasih. Dan jangka waktu yang sangat pendek ini ternyata untuk menuai kebahagiaan yang panjang. Kita disuruh bersungguh-sungguh oleh Allah untuk berbekal hanya berapa puluh tahun sih? 40 tahun, 50 tahun kita berbekal. Sebab 20 tahunnya masih anak-anak, belum benar ya. Setelah itu sadar, 15 tahun ke atas. Yang umurnya 60 dikurangi 15, 45. 45 tahun kita bersungguh-sungguh. Cuman 45, tapi oleh Allah dikasih imbalan apa? bukan 45 tahun selama-lamanya dalam keindahan di alam barzah lihat keindahan di alam barzah dan keindahan nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga Allah menjadikan kita semua adalah orang yang mati syahid syahid yang sesungguhnya syahid yang sesungguhnya dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala apakah di bidan laka atau di kasur kita sendiri yang penting kita ingin mati syahid hakikatnya, kita ingin mendapatkan kemuliaan setelah kehidupan di dunia ini wallahu a'lam bissawab. Syukron kathiron kami ucapkan kepada guru kita semua Al-Mukarram Buya Yahya atas kajian tafsir Al-Qur'annya. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan para pendengar radio di mana saja berada. Selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab kepada para jamaah yang bertanya secara langsung kami persilahkan. Namun untuk memudahkan bagian tanya jawab ini kami persilahkan satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahumma ala Muhammad wa ali Muhammad. Begini Bu ya, banyak kebiasaan kami di masa lalu yang kami berharap tidak akan ada lagi dan mohon doanya di masa-masa yang akan datang. Tapi ini juga mempunyai kebiasaan yang belum bisa kami menghentikan kecuali kami harus bertanya terlebih dahulu kepada yang mulia Buya Yahya yaitu kebiasaan mencuri diam-diam punyaan orang lain akan tapi kami juga di kadang dibingungkan dengan hasil curian kami apalagi kalau kami sudah mencermati cara-cara beliau di dalam penyampaian dakwahnya tinggal yang jadi pertanyaan kami ialah haruskah kami berhenti mencuri di tempat dan lewat jalan lain bab sebelum kami duduk dan belajar doang buaya dengan buaya juga kami sesekali mengambilnya lewat belakang Gimana? dan Sebelum kami duduk dan belajar dengan Buya juga kami sesekali mengambilnya lewat belakang. Lewat? Lewat belakang misalkan ada radio apa gitu. Oh, iya, <laughs> gitu maksudnya. Jadi kalau kami tidak melakukan hal seperti ini jangankan kami harus mentataburi dari Al-Qur'an membacanya pun kami harus banyak belajar dengan si kecil. Itu saja pertanyaan dan curahan dari kami. Sebentar, Mohon, pertanyaannya apa tadi? Mencuri. Pertanyaannya haruskah kami berhenti mencuri di tempat dan lewat jalan lain? Mencuri atau, apa? Ya, mencuri maksudnya belajar gitu. Oh, baik, ya. baik, baik, iya, baik, ya, baik, Allah. Itu saja Bu ya, mohon maaf. Insyaallah. Atau barangkali bekal selektif seperti apa yang harus kami miliki terlebih dahulu? Apa itu? Bekal selektif Oh. cara selektif gitu. Baik, baik. Udah gitu aja Bu ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, Buya kan sekarang uh, larangan memakai bulu mata menyambung Gimana? rambut, larangan eh, diharamkan memakai bulu mata menyambung rambut, e, memasang konde dan juga e, siput-siput yang berbentuk me, seperti punuk unta gitu ya. Yang saya tanyakan di sini, kalau tanpa sepengetahuan saya, pekerja itu memakaikan karena tuntutan konsumen yang marah karena belum mengerti hal itu haram atau tidak. Di sini saya itu ikut berdosa tidak, Bu ya? Nah, terus sebetulnya masalah seni merias itu diatur dalam Islam itu bagaimana sih? Gimana? Seni, maksudnya merias dalam merias itu diatur dalam Islam itu bagaimana? Yang menurut syari. Terus e, itu kan sifatnya yang namanya bulu mata, apa kan nggak permanen, itu hanya sesaat. Terus di sini juga ya, e, di pondok kan bu ya sering menikahkan pengantin-pengantin. Saya tuh masih banyak melihat hal-hal di pondok yang Buya haramkan itu mereka pakai gitu. Sebetulnya diarahkan tidak oleh orang pondok gitu. Mungkin Apa itu? Ya, pengantin-pengantin itu diarahkan tidak oleh pihak pondok. Banyak masih ya sih masih banyak yang memakai misalkan hal-hal yang diharamkan itu ya semacam yes. Ya, bermata dan lain-lain. Mungkin itu saya, itu saja saya mohon penjelasannya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang pertama adalah mengambil ilmu tanpa izin ya. Mungkin bahasanya mencuri, tak pikir mencuri apa tadi. Hah? Mengambil ilmu sembunyi sembunyi. Artinya mungkin ngambil ilmu tanpa izin. Sebab ilmunya Rasulullah itu bebas diambil oleh siapa saja. Misalnya mana dimanapun kita mendengar kebenaran itu adalah hak. Hikmah al-hikmah dhalatul mukmin. Hikmah itu adalah miliknya seorang mukmin dimanapun berada. Kapan ia menemukan dia lebih berhak. Siapapun yang menemukan dia berhak. Jadi belajar misalnya lewat radio, lewat ini. Dalam dunia riwayat ilmu, sambung ilmu dengan guru termasuk wajadah namanya. Jadi ada pindahnya ilmu dengan Talqi. Ada nanti cukup menemukan bukunya, kita baca, maka itu adalah termasuk sambung kepada orang tersebut. Dan betul pertanyaannya nyambung dengan urusan selektif. Jangan gara-gara semangat menuntut ilmu, tidak mau keluar rumah hanya gara-gara buka internet, diambil sana-sini, akhirnya tersesat. Tidak seperti itu. Harus ada petunjuk dan bimbingan. Misalnya ada buku yang sudah direkomendasi seorang guru, boleh Anda baca sebebasnya. Guru yang benar, guru yang berpengalaman. Atau web yang sudah direkomendasi oleh guru. Atau web yang dimiliki oleh guru yang sudah Anda kenal. Maka bisa dipercaya yang demikian itu. Sebab zaman itu nggak beda. Buku zamannya beda, tapi maksud sama. Kalau dulu kan ilmu itu ditulis. Sekarang bisa saja web-web itu bisa dipercaya asalkan webnya orang yang bisa di percaya anda tahu masanya ini webnya Syekh Fulani maka anda bisa mengambil dari web tersebut ilmu akan tapi kalau sudah asal kalau bertanyanya orang fasek harus hati-hati orang fasek siapa? Mbah Google itu kan orang fasek Mbah Google sama Mbah Yahoo anda tanya masalah ke Mbah Google fasek dia bayanu mana ditunjukkan kemana sama Mbah Google Mbah Google kadang-kadang nunjukkan nih ke akidah yang enggak beneran nih Mbah Gogel mah ya. dia enggak bisa memilah-milah dan yang membuat Mbah Gogel bukan kita ya maka kalau begitu seleksinya adalah dengan cara pakai guru ibu tahu Mbah Gogel ini tetangga saya Mbah Gogel <laughs> ibu bingung kok ada Mbah Gogel di mana ini bah <laughs> Mbah Gogel itu saudaranya Mbah Yahoo. <laughs> ya, jadi itu fitnah itu ahli fitnah bu, itu paling bahaya tuh. Kalau sudah urusan sama Mbah Google sama Mbah Yahoo ini harus hati-hati bener. Tuh. Baik, jadi nah, baru kalau ada rekomendasi dari guru yang benar bisa anda ambil itu selektifnya itu pembimbing. Selektif itu adalah dengan akalmu, dengan ilmumu. Yang merasa akalnya belum bisa menyeleksi, ilmunya belum, maka bertanyalah kepada ahlinya agar selamat sebab akidah itu mahal. Din itu amanah, agama itu amanah faltandur amman ta'khud dinak maka lihatlah dari mana engkau mengambil agamamu itu ya kemudian masalah berias ya kalau kita perhatikan sebetulnya ya bapak-bapak ini punya istri pengen yang cantik beneran atau cantik pura-pura Hah? Hah? Cantik beneran kan ya? <laughs> Coba kalau sudah dipoles dengan bermacam-macam tempelan beneran atau enggak beneran? Hah? Mending cantik dikasih arang. Begitu ya, daripada enggak cantik dipoles cak, cantik akhirnya tipu. Dan cantik yang sesungguhnya adalah akhlak. Cantik tapi pakai olesan arang. Ah, nanti pakai air wudhu sudah bersih, cantik lagi kan begitu ya. Jadi sebetulnya yang diajarkan oleh Islam bukan pamer dandan, itu kan bukan untuk suami, untuk para tamu saja ya itu entahmu saja. Biar bilang, uh. Ah. Giliran sama suami itu dipretelin tuh semuanya. <laughs> Kalau suami pakai begitu, suami ketakutan itu. Ah, semuanya dilepas ini semuanya. Sehingga pernikahan di dalam Islam itu tidak harus bermacam-macam semacam itu. Allah mengutuk al-washimah wal-mustawshimah. Yang menatam, menanam tanu, tatu yang sudah punya tato biarkan jangan mengulang lagi cukup bertobat nggak usah disetrika biarkan saja punya tato jadi ustad di tangannya ada tatonya bagus contoh yang punya tato saja bisa jadi ustad kok jadi bukan seperti sebagian orang yang punya tato harus disetrika tidak tahu ini fatwa dari mana itu karena nggak sah sholat siapa yang mengatakan tidak sah sholatnya gara-gara bertato itu ya ada lima hal yang harus dipahami masalah tato bahasan khusus Alwasilah termasuk orang yang menyambung rambut Baik sementara atau dalam selama-lamanya itu tidak diperkenankan. Termasuk membuat dandanan palsu, menanam rambut-rambut palsu. Yang tidak ya, termasuk itu tadi, alis dan sebagainya, hendaknya tidak dilakukan itep-itep apa itu apa? Air hulu mata dan sebagainya, hendaknya tidak usah melakukan yang demikian. Mohon maaf jika ada di pesantren ini yang melakukan semacam itu, dari tim harus selektif, diperhatikan. Nanti bisa dipercantik dengan kecantikan yang sesungguhnya. Memang urusan misalnya adapun membentuk alis itu ada sedikit perbedaan akan tapi kalau sudah mengarah kepada e, penanaman apa menyambung rambut. Nah, kalau mohon maaf kalau seandainya rambut itu ditambah disanggul dan sebagainya kan harus ditampakkan itu semuanya dan kadang dilihat oleh kaum laki-laki menjadi haramlah semuanya jadi kecantikan itu di dalam Islam itu sederhana bolehlah orang berdandan pakai bedak pakai lipstick pakai ini jika itu adalah untuk untuk para wanita yang datang sebab seorang wanita itu memang selalu ingin berdandan cantik untuk tiga model orang Wanita itu berdandan cantik untuk tiga orang. Yang pertama adalah untuk dirinya sendiri. Makanya bapak kalau milih baju jangan maksain. Biarkan ibu milih sendiri. Karena dia berdandan untuk dirinya sendiri yang pertama. Nah, yang kedua adalah berdandan untuk suaminya. Yang ketiga berdandan untuk kawan-kawan perempuannya. Jadi yang nggak ada yang keempat berdandan untuk tetangga nggak ada. Berdandan jadi itu wanita semacam itu. Jadi perlu kita perlahan-lahan dan sebetulnya kita bisa mengolah kecantikan tanpa melanggar syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bisa nanti. Makanya ini kalau perlu kita perlu jadi perlu kita itu perias-perias yang aktif inovatif, yang dia punya ide-ide cerdas bagaimana pengantin cantik tanpa melanggar syariat. Dan yakinlah berkah, rezeki Allah sangat luas. Tidak usah khawatir nanti kita perlu perkumpulan perias Islami perkumpulan perias islami dan nanti akan ada inovasi-inovasi dan hal-hal yang harus diadakan ditambah ditambahkan kecantikan-kecantikan islami mulai dari perhiasan mungkin yang ditempelkan dari baju-bajunya yang unik, yang cantik, yang apa atau boleh-boleh saja tapi kalau sudah bab merubah bentuk rambut yang dipasang tambahan dan yang lainnya maka hendaknya harus dihindari karena apa kita ingin cari keberkahan di dalam urusan tata rias ketahuilah kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bertanya dan yang lainnya sama, yang bertanya. Jadi kita perlu pertanyaan bertanya itu sangkutan urusan dirinya karena dia ada beliau adalah seorang perias. Nah, hebat ya. Jadi paling paling bagusnya orang bertanya tentang dirinya deh biar selamat <laughs> gitu saja lah. Kalau saya perias saya pengen tanya tentang rias ini. Dan nanti minta bimbingan petunjuk. Dan nanti tolong dari perias itu kalau bisa sampaikan bentuk rias yang ada disodorkan ke sini biar kita beri hukum boleh tidak boleh tidak boleh tidak kemudian biar jelas nanti ada panduannya ada berapa macam rias nanti yang harus diadakan dan baju riasnya kayak apa dan ditaparkan di mana nanti tunjukkan nanti nanti kalau perlu ditambah nanti mana yang harus ditambahkan agar semakin cantik semakin indah baik itu saja kemudian ada pertanyaan tertulis ada catatan Afan ini jamaah minta penjelasan sekarang katanya penting. Sepertinya pertanyaan semuanya penting di sini. <laughs> Baik. Cuman ini paham tidak yang bertanya ini kira-kira? Karena masalah pelik sepertinya harus duduk ini. Ini masalah head. Kalau tidak punya rumus head itu bengong ya, Oh, oh, eh. ya, undak nanti kalau ibu ini merasa penting sekali bisa duduk. Boleh saya jawab sekarang? Pertanyaan adalah saya mengalami pendarahan mal, pendarahan men satu bulan tulisannya kurang jelas pendarahan ada yang bisa baca ini mau satu bulan gimana tulisannya saya mengalami pendarahan antara M dengan U beda mam mau coba yang bisa baca satu bulan Desember head. Gimana? Sebentar. Ini apa bacaannya? Pendaran men satu bulan. memam satu bulan. Satu bulan. Bulan Desember head. Coba. Bulan Desember head. Tanggal 28. Suci tanggal 4 Januari. Berarti cuma 6 hari. Bulan Februari head tanggal 8. Masuk head karena jauh. Malam tanggal 22 30 sampai hari ini, ini tanggal berapa ini? Februari. Sampai hari ini tanggal 1 Maret. Dari tanggal 9 Februari sampai tanggal 16 saya tidak sholat 15 hari 15 semalam Tanggal 17 lalu sholat. Dengan tiap waktu wudhu saja. Salah tidak? Jawabnya salah, karena tidak ngerti rumus head. Makanya nggak bisa paham di sini. <laughs> Makanya tidak begitu. Jadi dari pemahaman bahwa anda mengalami keluar darah terus mulai tanggal 9 Februari sampai tanggal berapa? tanggal 1 Maret. Berarti berapa? 20 hari lebih, 21 hari. Ya kalau 21 hari itu Ibu, itu saja intinya di 21 hari. 21 hari itu caranya melihat headnya adalah bukan seperti pemahaman yang sering salah di masyarakat. Ada pemahaman di masyarakat itu begini, kalau ada orang karena paling banyaknya head 15 hari, maka yang lebih dari 15 hari, maka itu adalah suci. Berarti istihadahnya 15. Ini kan selama ini rumus salah. Ini biasanya santri putri yang kerjanya ngeliwat di dapur tuh. Tapi tidak mau ngaji. Nah, ketahuilah bahwa dari 20 hari itu namanya jika bersambung antara hari ke-15 dan ke-16 namanya dia terkena istihadah berat. Istihadah berat itu rumusnya khusus. Karena rumusnya khusus, Bukan 15 hari head kemudian sisanya adalah istihadah, bukan. Akan tapi yang harus difahami bahwa dari 15 hari dari 15 hari eh, dari 20 hari itu ibu yang merasa yang berpengalaman dikembalikan kepada kebiasaannya dahulu. Memang ada cara yang pelik yaitu mana darah, berat, mana darah ringan. Dikembalikan kepada kebiasaannya dulu. Kalau ibu bulan sebelumnya pernah head hanya tujuh hari, maka dari dua puluh hari itu yang dianggap head hanya tujuh hari. Jadi hanya tujuh hari. Sisanya adalah sebenarnya ibu suci. Cuman benernya bahwasanya ibu setelah masuk hari ke-15, ibu wajib sholat. Tapi tidak hanya wudhu. Mandi sekali, mandi sekali, setelah mandi sekali, seterusnya ibu itu pakai apa? Pakai wudhu saja. Mandinya sekali. Jadi setelah tanggal di hari ke-15, hari ke-15 wajib mandi besar. Karena telah terbukti head di hari-hari sebelumnya, yang tujuh hari itu. Kemudian setelah itu, anda mandi besar, setelah mandi besar, sholat. Karena anda istihadah namanya. Selagi masa istihadah, seorang perempuan tetap wajib melakukan sholat. Cuman bedanya dengan orang yang sehat adalah setiap kali waktu sholat ia harus berwudhu sekali. Dan wudhunya caranya adalah setelah masuk waktu sholat, kemudian membersihkan, kemudian mengambil air wudhu dan segera melakukan sholat. Dan satu wudhu digunakan untuk satu sholat fardu. Kalau untuk gunakan untuk sholat sunat banyak. Ini rumusnya. Baik ini. Kemudian jadi headnya itu hanya disamakan saja. Baik. Ini ada tambahan lagi. Bagaimana untuk bulan Maret waktu head saya apa disamakan? Ya, dengan waktu subuh. 9 waktu tanggal 9 waktu subuh. Tanggal 9-nya. Jadi hitungnya 24 kali itu. Jadi memulainya adalah di hari itu. Jadi mulai itu dihitung berputar. Jadi menghitung head makanya ini harus duduk nanti ditulis set-set yang bersangkutan itu nanti datang khusus. Jadi waktu subuhnya jadi kap, jadi gini loh, cara menghitung jam satunya orang head itu adalah bukan jatuhnya jam ini. Jadi siapapun perempuan yang menemukan dirinya head saat itu jam satu dan tanggal satu. Itu, tanggal satunya itu beda, penanggalan khusus. Jadi kayaknya subuh jam berapa? Jam 4 subuh nanti berputar. Baru sampai jam 4 lagi dihitung sehari. Dua hari, tiga hari, empat hari, lima hari, enam hari. Sampai lima belas harinya di subuh itu juga. Jadi makanya yang harus dicatat adalah kapan darah itu keluar, itu adalah tanggal pertama dan jam satu. Sehingga 24 jamnya adalah kembali kepada ini. Dan memang kalau belajar head itu, kalau langsung permasalahan itu biasanya bingung. Tapi kalau dimurinci dari yang namanya rumusnya, Kemudian permasalahannya nanti gampang. Kita sudah pernah menjanjikan mau menghadirkan rumus head yang sangat gampang. Jadi nggak apa-apa Ibu yang bertanya ini pengen cepat tahu nggak apa-apa. Insya Allah faham ya bahwa Ibu cara menghitungnya dari subuh tadi itu hitungan satunya maksudnya lah kalau memang waktu itu subuh itu headnya headnya itu di waktu subuh langsung tubuh panjang berarti otomatis Waktu subuh nanti harus diganti karena apa? Dia sudah masuk subuh belum sholat. Eh tiba-tiba datang head, maka dia harus mengulang subuhnya itu karena apa? Dia terhitung head masuk waktu tapi belum memasuki melakukan sholat. Kemudian kedatangan head maka sholat yang waktu itu harus dikodok. Kemudian cara menghitungnya nanti pakai jam. Jam. Jadi berputarnya jam 24 jam. Sebab urusan head itu adalah 24 jam. 24 jam itu baru satu hari 24 jam dan jamnya adalah kapan seorang wanita mengeluarkan darah saat itulah mulai dihitung baik umur umurnya 49 kata orang umur usia ya saya mengalami monopos monopos tidak ada hubungannya selagi belum monopos hukumnya tetap menjelang monopos itu biasanya memang berantakan headnya akan tapi ketahuilah bahwa tetap rumus berjalan jadi usia menjelang monopos minum obat sakit segala macam nggak ada urusannya akan dipermudah dengan rumus-rumus dan rumusnya sederhana fahami lima hal untuk mengetahui hukum haid insyaallah semuanya akan dimudahkan untuk bisa faham anak saya punya nazar untuk mengumrohkan nenek saya tentunya nazarnya bentuk apa misalnya kalau saya terlah begini maka saya akan mengumrohkan nenek saya maka nadar yang semacam itu harus dipenuhi tidak bisa diganti dengan um umroh. Harus dilaksanakan dengan dengan hajinya. Karena umroh itu adalah bukan haji. Tapi kalau haji pasti ada umrohnya. Ada yang mau tanya? Umi ada tanya satu kasih. Tambahan, tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, tadi kan Buya menjelaskan tentang ada orang yang syahid dunia, yaitu orang yang berkhianat. adalah orang yang ber orang yang mati syahid dunia itu adalah yang berkhianat di medan laga Bu ya. Dan kalau kita ingat cerita tentang kisah di perang Uhud itu kan bu ya e, para pemanah yang sempat turun itu kan dikarenakan ingin ikut berebut di dalam harta rampasan bu ya dan apakah untuk ashabul Uhud itu apakah ada kekhususan bahwa ya karena itu adalah mungkin suatu kesalahan pertama atau mungkin memang ada di antara mereka yang dihukumi sebagai syahid dunia yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bu ya dan terus yang kedua bu ya ada yang bertanya kepada Umi itu uh, jika orang yang sudah meninggal itu bisakah orang yang sudah meninggal itu punya keinginan untuk mendatangi orang yang sudah masih hidup itu lewat mimpi itu dengan keinginannya ataukah mungkin dia sudah kata Buya tadi kan tidak ada urusannya lagi kan gitu ya karena dikatakan orang yang sudah meninggalkan sudah nggak punya keinginan tidak bisa menolong tidak bisa apapun kan gitu ya akan tapi terkadang ada sering pesan-pesan yang disampaikan yang tidak bertentangan dengan syariat dari orang yang meninggal kepada yang hidup itu Bu ya melalui mimpi. Nah, apakah mimpi itu memang uh, yang penting tidak melanggar syariat kita percaya sebagai suatu pesan yang baik atau memang benar dari yang meninggal ataukah mungkin ya bisa itu adalah suatu ketertipuan atau bagaimana Bu ya supaya kita tidak gampang apa ya uh, berpikir yang macam-macam gitu loh Bu ya di dalam menerjemahkan mimpi-mimpi yang melalui orang-orang yang sudah meninggal tersebut Bu ya. Baik, terima kasih Bu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di dalam perang Uhud memang ada satu bentuk pelanggaran kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketahuilah yang terjadi pada zaman Nabi itu adalah karena ada syariat. Maksudnya masih ada turunnya wahyu untuk pendidikan untuk orang yang setelahnya. Adapun spesial orang yang ada di perang Uhud itu disebutkan memang itu adalah melanggar. Dan waktu itu turun karena takut kehilangan rampasan perang. Tetapi kita ketahuilah, di antara mereka itu ada orang yang disebutkan sudah pada ayat yang lalu, itu ada innalladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an, di saat mereka dalam keadaan perang itu terus ada yang berpaling, bahkan ada yang turun dari dari tempat pemanah perang, inna innamastazallahumus syaitan, itu dikelincirkan oleh syaitan. Itu spesial dan sudah diberi kabar gembira oleh Allah bahwasanya Walaqad afallahu anhum itu beda. Mereka telah diampuni oleh Allah sebab mereka tidak terbukti orang yang rampas. Mereka hanya berkeinginan saja untuk mengambil karena ter, karena karena belum ada syariat. Karena gini. Waktu di perang Badar itu belum ada pembagian. Hukum pembagian yang rapi itu belum ada. Waktu itu di perang Badar itu ngambil ngambil ngambil begitu. Jadi ini tidak dianggap sebagai pelanggaran. Waktu perang Badar itu makanya yang dapat dapat gitu saja. Jadi waktu di perang Uhud itu mereka yang di atas itu merasa bahwasanya nanti saya nggak dapat bukan karena mencari dunia, tidak. Karena belum ada pembagian yang yang yang rapi seperti yang setelah itu baru turun syariat pembagian ghanimah. Jadi waktu di perang di perang Badar, itu yang dapat dapat ini itu saja. Yang perang yang dapat, yang membunuh ini dapat ini selesai. Tanpa harus dibagi waktu di perang Badar. Sehingga waktu di perang Uhud itu masih kebayang kisah di perang Badar. Sehingga mereka turun bukan karena mereka itu ingin berkhianat, tidak, karena ingin mengambil haknya. Kemudian yang yang yang tawallau itu bukan golongan ini. Golongan yang ikut Abdullah ibn Ubay ibn Salul itu yang balik lagi dan dimaafkan oleh Allah. Adapun yang perturun dari orang-orang pemanah itu tidak akan digolongkan sebagai orang yang masuk bab gulul itu tidak. Karena apa? Mereka tidak merampas, mereka tidak mencuri, tapi ingin mengambil yang mereka yakini itu haknya. Karena sama-sama perang, takut gak dapat turun. Dan ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Orang meninggal ketemu dengan orang yang hidup dalam mimpi tidak ada itu. Mimpi adalah mimpi. Akan tapi jika ada seorang waliullah para kekasih Allah menemui seseorang dalam mimpi itu bab karamah. Karamah mungkin, tapi syaratnya baru kita anggap benar kalau tidak bertentangan dengan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sesuai dengan syariat pun yang tetap dipegang syarat. Misalnya, anda kedatangan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam mimpi lalu berkata, Jangan lupa, wahai anakku, untuk melakukan sholat lima waktu. Yang harus anda pahami adalah kemuliaan bagi anda. Anda diingatkan. Bukan berarti sholat lima waktu wajib gara-gara anda ketemu Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebelum ketemu Syekh Abdul Qadir Jailani, sholat sudah wa wajib. Begitu sebaliknya, biarpun itu Syekh Abdul Qadir Jailani, atau Nabi SAW yang anda temui lalu berkata, bayar zakatmu jangan kau bayarin. Gak bisa dipatuhi karena itu mimpi. Ya, jadi syariat Nabi yang sudah jelas ini harus kita patuhi. Maka mimpi itu boleh kita dengar, salatnya tidak bertentangan dengan syah, syariat. Sebab mimpi bukan hukum. Syariat tidak di, diambil dari ilham. Syariat tidak diambil dari dari mimpi. Semua orang ngaku ilham. Aku mendapatkan ilham dari Allah. Bahwa, nah, gak bisa. Ilham itu, ada ilham takwa, ada ilham fujur. Ada ilham kebaikan, sehingga ada orang baca Al-Quran punya pemahaman. Ilham. Pemahaman itu. Tapi ketahuilah bahwa hukum tidak bisa diambil dari mimpi, dari ilham. Hukum tidak bisa. Jadi kalau ada orang bertemu dengan orang meninggal dunia lalu saya berdialog dalam mimpi, kalau mau itu orang soleh kabar gembira. Sampai dalam mimpi pun engkau bisa ketemu orang soleh. Itu baik ya di dirimu insya Allah. Bukan berarti hukum diambil dari situ. Sehingga orang nyari mimpi, tak ada kiai di samping kiri kanan yang nggak mau ngaji. Saya akan berguru dengan Sunan Gunung Jati. Nginep di kuburannya saya Sunan Gunung Jati. Lu ngapain di situ? Majelis taklim Sunan Gunung Jati seneng. Karena pengen cari wangsit. <laughs> Mimpi. lah. Tidak begitu cara menuntut ilmu. Kita membaca solawat kepada Nabi, Ingin bertemu Nabi, mimpi ketemu Nabi, bukan mengambil syariat-syariat Nabi sudah jelas. Ingin karena kerinduan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tidak ada. Syariat tidak diambil dari mimpi, tidak diambil dari ilham. Syariat tapi ilham itu untuk memahamkan syariat biasanya ijtihadnya para ulama itu ilham. Seorang alim memahami satu teks bingung, istikharah minta petunjuk dari Allah, Allah kasih. Tapi lihat pemahamannya tidak boleh bertentangan dengan nas Al-Qur'an hadis Nabi yang dibacanya. Baik itulah. Jadi kalau Anda bermimpi ketemu orang yang telah meninggal dunia, jika itu baik mimpi Anda, itu adalah tanda Anda orang baik. Kenapa? Di dalam mimpi pun Anda diingatkan dengan kebaikan. Bukan berarti kebaikan harus diambil dari orang mati, tidak. Jadi nggak ada itu semuanya. Kemudian juga ada berkunjung itu hati-hati sudah itu adalah keyakinan-keyakinan yang salah. Ada berkunjung, namun berkunjung. Capek ngelihat di dunia ini. Kalau sudah orang-orang orang kebaikan ngapain harus di dunia? Kalau sudah orang ada di surga kenikmatan, wah mengharapnya itu semoga keluarga aku cepat nyusul gitu malahan. Ribet enak di sini, di situ capek, dagang, panasan semalam. Kenapa mati saja begitu loh? Ikut kayak saja deh orang mati syahid ini. Ngapain harus keliling ke dindu? lagi jalan-jalan di mal balas dendam lagi ada kadang Itu kan si sinetron. Nah, saking seringnya nonton sinetron ya, mungkin ngarang kitab sambil nonton sinetron. <laughs> Akhirnya bukunya kemasukan macam-macam, Gak ada itu. Hah? Ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan dalam Imam Ibnu Hibban mengisahkan bahasanya ada kisah-kisah orang semacam itu dia batalkan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis yang sangat jelas tentang kisahnya rohnya orang yang meninggal dunia itu bagaimana kisahnya adalah akan dibawa oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala dibawa tidak akan di, dilepasnya ada hadis panjang ya yang diceritakan oleh Abu Dawud Imam Hakim dan juga dianggap oleh Imam Dahabi sebagai hadis sahih bahwasanya tidak akan mungkin tidak baru nanti ada babul karomah karomah itu adalah kelebihan ada orang yang meninggal dunia pengen saya ingin tawaf terus di dunia ini diberi oleh Allah tawaf tapi tawafnya bukan tawaf taklif jadi tidak mustahil yang ditawaf itu adalah bukan saja dari orang yang hidup dari orang yang telah meninggal dunia yang diberi oleh Allah seperti ya, Imam Muslim meriwayatkan satu bahasanya ada di dalam kubur ditemukan orang yang melakukan sholat ada apa sholat di kubur sudah Islam nggak ada nggak nggak nggak menambah amal itu. Karena amalnya sudah selesai di dunia. Tapi kenapa sholat dikubur? Karena dia tuh senang dengan sholat, diberi hiburan oleh Allah. sholat nikmat. Ada yang hiburannya tawaf. Ini. Jadi bukan taklif, bukan itu, bukan beban. Sehingga mungkin kita pengen nanti yang senang pengajian ngaji terus setelah meninggal dunia. Tapi nikmat, rasanya beda. Kalau sekarang masih mikir lapar, nanti aduh belum masak, macam-macam. Kalau nanti dikubur sudah nggak ada. Saya pengen ngaji lagi. Bisa dihadirkan oleh Allah, tapi ketahuilah itu suka-suka, bukan taklif, bukan kamu harus sholat, kamu tawaf, itu ada. Cuman yang menjadi masalah, tidak boleh kita ngaku-ngaku ketemu orang-orang kayak begitu, itu bohong, oh, saya ketemu. Oh, no. Ada ketemu orangnya wajahnya putih di samping saya. Terus setelah itu hilang. Saya tidak kenal Ini banyak tidak kenal juga. <laughs> banyak tidak kenal. Kadang-kadang orang itu punya cerita aneh-aneh itu hanya pengen mengangkat dirinya. Ketemu Rasulullah. Allah bohong ketemu wali songo bohong sudah ketemu Rasulullah jadi wali makanya majelis kita tidak boleh banyak cerita tentang mimpi-mimpi nah, nggak ada mimpi-mimpi ketemu Nabi Muhammad nah, nah. nanti nular coba kalau 10 orang ngaku ketemu Rasulullah yang lain tuh mikir nah, teman-teman saya kok baik-baik ngipin ketemu Rasulullah waduh saya berarti jelek eh besok ngarang saya juga ketemu Rasulullah nah, makanya jangan sampai ada di majelis yang pernah ngimpi ketemu Rasul disimpan antara dirimu dengan Rasulullah selesai nggak usah cerita wah di majelisnya Buya separuh jamaah ketemu Rasulullah yang nggak ketemu mau bohong besoknya <laughs> nggak ada selanjutnya. kalau anda ketemu Rasulullah antara engkau dengan Allah dan Rasulnya sudah jangan diobrol sana sini ah kenikmatan ini karena anda mendapatkan satu karunia yang luar biasa besar, anda bisa bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita punya guru Habib Idrus bin Marakaf, paling nggak seneng. Ente ketemu Rasulullah jadi mainan, ente obrol. Biarpun dia seorang imam gede, tidak perlu mengobrol ini kan? Nular sehingga orang pengen dianggap baik cukup ngaku-ngaku ketemu Rasulullah. Dikit-dikit ya Rasulullah. Setiap malam Jumat, setiap malam ini aku ketemu. <laughs> <laughs> Kalau memang ketemu Rasulullah dia tidak bisa berbuat semacam itu. Dia akan merasa ini sesuatu yang istimewa. Ketemu wali, ketemu ini. Maka jauhkan dari hal-hal itu. Kata Nabi mimpi. Kalau kamu mimpi baik, itu kabar gembira. Kalau mimpi jelek, layak duruk tidak akan berbahaya untukmu selesai. Kalau mimpi baik, kabar gembira. Kalau mimpi jelek, nggak usah terpengaruh. Mimpi, oh anakku dibeleh orang dalam mimpi. Alhamdulillah cuma dalam Mimpi kok pusing itu kenapa kok susah bener ini Ini mimpi. Jadi kata Nabi, maka ada pendidikan dari Nabi, kalau engkau mimpi yang jelek baca kulullah tiga kali dan nafas apa? meludah tapi yang tidak ber tidak keluar tiga kali. Tiga kali itu. Ada dalam riwayat sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau itu membaca kulullah tiga kali kemudian meniup ke kiri selesai. Itu adalah supaya apa? Dan yakini nggak akan berpengaruh. Mimpi jelek nggak akan berpengaruh kepada kehidupanmu. Sebab ada orang dikit-dikit mimpi. Sampai kita bosan. Ya saya mimpi lagi ketemu. Buya Alhamdulillah saya bisa sempat ketemu Buya dalam mimpi saya. Oh, bagus. <laughs> Kalau pengen ketemu yang sesungguhnya, jangan mimpi nih. Mungkin babnya karena pengen ketemu lalu sampai mimpi-mimpi, ya Alhamdulillah sih. Cuman bangganya tuh. <laughs> Jadi mimpi-mimpi sudah lalu. bahkan kita tanggalkan mimpi-mimpi, kita pengen di alam nyata. Syariat tidak dengan mimpi, bukan dengan, bukan kebenaran, bukan diambil dari mimpi-mimpi. Dan itu paling bahayanya. Biasanya masuk dunia tasawuf. Tasawuf aneh-aneh. Alhamdulillah kita punya guru kok tegas-tegas begitu ya. Kemudian dulu Habib Idrus bin Akaf enggak ada. Ingat. Takut mengajari orang berbohong. Dan benar itu kalau kita amati betul. Coba kalau di pondok ini ada satu orang lihat hantu. Satu saja ngaku lihat hantu benar atau enggak benar. Besok sepuluh orang lihat semuanya. Katanya. Kenapa? Ceritanya yang lain tuh mau ke kamar mandi ketakutan. Enggak ada yang nganter Suruh ngantri temannya tetap nggak nggak mau. Akhirnya apa? Saya melihat putih-putih, itu kan? Mulai bohong yang kedua. Maka Ibnu Hajar paling tegas. Saya paling sering Ibnu Hajar. Kalau ada orang ngaku-ngaku ketemu jin, ketemu orang hal-hal gitu, nggak diterima syahadahnya. Wah hebat itu. Makanya di pondok ini tidak usah orang ngaku, oh aku melihat jin, melihat ini, melihat itu sudah nggak ada semuanya. Aman ya? Aman sudah, tidak usah ngaku-ngaku. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwasanya kalau ada orang mengaku melihat jin, sudah jangan diterima kesaksiannya. Wah, hebat sudah. Ada. Sebab ada di pondok itu setiap hari ngelihat jin katanya. Ada jin, jin, jin. Tak tanya orangnya memang kayak jin semua nanti bisa-bisa itu. <laughs> jadi nggak ada begitu ya. Dulu pernah di pondok itu kalau di di boarding ada aneh. Wah, ini aneh-aneh nih. Ini guru nggak boleh begitu nih. Nggak ada sudah. Ah, apa? Oh, yang megang pondok aja tidak pernah ketemu jin. <laughs> Memang ada anak-anak yang kadang-kadang kayak jin. <laughs> kayak jinnya apa ya? Sholat nggak kelihatan di masjid, di masjid nggak kelihatan. Jin kan nggak kelihatan ya. Makanya yang jarang ngaji itu kayak jin itu. <laughs> nggak kelihatan itu. baik itu saja. Insya Allah anak-anak baik semuanya. Kayak jin bukan jin. Baik kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim nami. Sebelumnya ada informasi pengumuman bahwa minta didoakan khusus ibu. Doa lain lagi bu. Kemarin minta aula sudah dibangunan pondok putri ini. Ini bu kita akan membesarkan radio. Dan radio itu kita harus pakai pesawat link dan link itu jumlah duitnya besar. Kita harus karena radio kita izinnya di daerah lain maka kita harus ada link dan jumlahnya kemudian peralatan segala macam akan dilengkapi. Kita minta uang receh ibu minta kepada Allah uang receh diperkirakan uang butuh 200 juta minta kepada Allah semoga Allah mengirim ini melalui orang-orang soleh 200 juta untuk perlengkapan semuanya karena radio kita itu sudah dirilai nasional ini untuk kelengkapan semuanya untuk pembenahan semuanya termasuk manajemen dan yang lainnya itu akan seperti itu karena banyak alat-alat yang harus dibenahi khususnya alat link karena nanti akan diletakkan di daerah daerah wetan sana apakah celeduk losari di losari insyaallah nanti ditembak dari sini dan itu perlu biaya towernya juga dan sebagainya perlu uang receh sekitar 200 juta ya kecil dah lebih mahal izinnya lebih mahal ininya akan tapi pak faedahnya radio itu luar biasa luar biasa karena radio kita didengar di mana-mana dan juga kabar gembira kita akan ada radio satu di Batam nanti ada radio satu di Batam radio besar di Batam nanti insya Allah radioku ada di sana jadi termasuk kabar gembira juga. Tapi di sisi lain di sini harus benahi karena dari mana-mana merilai ke sini, jangan sampai di sini kadang-kadang mati. Itu pun belum beli apa namanya? diesel listrik yang besar itu. Masih ada anggarannya. Tapi sedikit sedikit dulu 200 dulu. Ini uang receh lah ya. Nah, mau kepada Allah receh semuanya ini. Mintanya kepada Allah yang Maha Kaya. Insyaallah 200-an kita akan gunakan untuk itu semuanya dan insyaallah itu akan menyempurnakan program dakwah kita melalui radio Adapun televisi masih mengurus izinnya. Semoga Allah mengirim ahli surga, orang-orang tulus yang bisa menyelesaikan urusan ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka nasta'inu wa nasta'inu amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Allahumma rahamna wa la ta'adibna Wa ansurna wa la tahdulna Wa afina wa la Wa akrimna wa la tuhidna Wa athibna wa tuthir alaina Innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ya Allah Ya Allah Muliakan kami dengan syahadah Ya Allah Jadikan kami sebagai hambamu yang mati syahid Ya Allah Mati syahid Ya Allah Mati syahid Ya Allah Mati mulia Ya Allah dan hidupkan kami dalam keadaan mulia dan matikan kami dalam keadaan mati syahid ya Allah syahid yang engkau kehendaki syahid yang engkau maksud ya Allah ya Allah dan siapapun yang telah meninggal dari pendahulu-pendahulu kami jadikan mereka adalah orang yang mati syahid ya Allah biarpun di atas kasur mereka sendiri biarpun di atas tempat tidur mereka akan tapi ya Allah ada di antara mereka yang meninggal karena kerinduan kepadamu, ada yang meninggal karena sakit. Maka ya Allah ampuni dosa mereka dan jadikan mereka orang yang mati syahid yang sesungguhnya. Dan kami mohon ya Allah ampuni guru kami dan ampuni orang-orang tua kami. Ampuni orang-orang yang bersama kami ya Allah dan berikan kasih sayangmu kepada mereka. Ya Allah kami saat ini di tempat yang mulia ini Allah. Jauhkan kami dari berkhianat dalam berjuang ya Allah. Jauhkan kami dari berkhianat di dalam perjuangan ya Allah sehingga akan menghalangi kami untuk menjadi orang yang mati syahid ya Allah. Tanam berikan ke hati kami hati yang jujur yang takut kepada yang haram ya Allah. Jauhkan kami ya Allah, ya Allah dari berkhianat di dalam berjuang ini ya Allah. Siapapun yang bersama kami jauhkan dari berkhianat di dalam berjuang ya Allah. Jika selembar kail yang disembunyikan oleh penjuang yang telah membunuh lawan-lawanmu pun menjadikan mereka tidak bisa mati syahid ya Allah. Sungguh kami takut jika kami mengambil sesuatu yang haram, Ya Allah. Lalu menjadi kami tidak bisa mati syahid, Ya Allah. Jauhkan kami dari segala keharaman. Jauhkan kami dari berkhianat di dalam berjuang ini, Ya Allah. Ya Allah, kami mohon, kami mohon siapapun yang ada di tempat ini. Jadikan mereka semua pejuang-pejuang kekasihmu, Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Dan siapapun yang datang ke tempat ini, apakah datang untuk belajar atau hanya mengantarkan Orang yang mengaji atau yang berjualan di pinggir-pinggir sana ya Allah Jadikan mereka adalah hamba-hambamu yang kau cintai ya Allah Dan jadikan mereka dan kami semua pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad yang sesungguhnya Dan kami mohon kirimkan ke tempat ini pejuang kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah Pejuang-pejuang yang sesungguhnya ya Allah Yang bisa membantu menyelesaikan tempat ini ya Allah Engkau sungguh mahu tahu siapa mereka Dan siapapun yang telah berjuang di tempat ini Apakah yang berjuang dengan hartanya Atau berjuang dengan tenaganya Atau berjuang dengan ilmunya Atau berjuang dengan pikirannya Atau panjatan doa di tengah malam Ya Allah Jadikan itu semua sebab kebaikan mereka Kelak Ya Allah di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad Dan berikan kepada mereka semua ketulusan Dan kami mohon pertemukan hati kami dalam cinta karenamu Ya Allah selagi engkau telah mempertemukan kami di tempat ini Maka pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah yang sempit rizkinya lapang lapangkan, yang sempit rizkinya lapangkan. Ya Allah, yang sempit rizkinya lapangkan ya Allah. Yang sudah kau lapangkan rizki mereka, jaga ya Allah dan jadikan harta mereka sebab mereka mulia di dunia dan mulia di akhirat. Ya Allah yang kau beri jabatan ya Allah Jadikan jabatan mereka ya Allah Untuk keselamatan mereka di dunia dan di akhirat Dan kami mohon yang sakit sembuhkan Yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang mereka ya Allah Hutang-hutang kami semua Dan kami mohon ya Allah Kami mohon ya Allah Kami mohon jauhkan kami dari segala dosa Dan wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah Dan yang belum menikah mudahkan mereka Untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang kau cintai Yang kau muliakan Yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat akhirat. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, yang tahu hati kami, yang memiliki hati kami, jauhkan hati kami dari dengki kepada sesama kami. Jauhkan hati kami, Ya Allah, dari dendam. Dan jauhkan hati kami, hati kami dari riak. Jauhkan kami, hati kami, Ya Allah, dari sombong, Ya Allah. Bersihkan hati kami, wahai dat yang maha mulia, yang maha suci. Sucikan hati kami. Dan kami mohon, Ya Allah, makmurkan majlis ini dengan orang-orang soleh. Makmurkan tempat ini dengan pejuang-pejuangmu yang tulus. Makmurkan tempat ini dengan kekasih-kekasihmu, Ya Allah. Ya Allah dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat dan kami mohon kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami kami ingin saat itu ya Allah saat kau cabut nyawa kami dosa kami sudah kau ampuni semua ya Allah kami ingin saat kau cabut nyawa kami, Ya Allah. Kami rindu kepadamu, Ya Allah. Cinta kepadamu, Ya Allah. Dan kau mencintai kami. Kami ingin mati syahid. Kami ingin mati dalam keadaan iman. Maka itu kami mohon, Ya Allah. Kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat kau cabut nyawa kami.